الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد Sekarang kita masuk pada poin yang keenam. Beliau hafizahullah taala mengatakan fa idza qila laka dan jika dikatakan kepadamu ma awwal wajibin 'alal 'abdi apa yang pertama-tama yang wajib atas seorang hamba. Jadi apa yang wajib untuk dia ketahui? Fakul maka katakanlah. Ta'allumu tauhidillahi azza wa jalla. Mempelajari tentang tauhid bagi Allah azza wa jalla. Mempelajari tauhid ini yang pertama-tama. Dalilu hadis Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma dan dalilnya adalah hadis Ibn Abbas semoga Allah meridai keduanya. Qala beliau mengatakan, "Lamma ba'atha an sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, qala lahu beliau berkata kepadanya, Inna kata kudumu ala qawmin min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan datang ke suatu kaum. Atau sungguhnya engkau akan menghadap atas suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Ahlil kitab kalau dimutlakkan, diitlakkan ahlil kitab yaitu Yahudi dan Nasara. Dikatakan ahlul kitab karena mereka memiliki kitab. Diturunkan kepada mereka kitab kitab Taurat dan kitab Injil. Namun mereka menyelisihinya. Faliyakun awwala ma tad'uuhum maka jadikanlah yang pertama yang kamu serukan kepada mereka ila ayyuhidullah ta'ala supaya mereka mengesahkan Allah taala. Muttafaqun alaih Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau disebutkan muttafaqun alaih secara mutlak maka Bukhari Muslim. Ini untuk hadis, bukan untuk ayat. Karena jemaah tablik pernah menyatakan Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muttafaqun alaih. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, katanya muttafaqun alaih. Karena ingin berdalil menyeru orang untuk salat. Ayo kita salat karena kita ini diciptakan untuk salat. Dalilnya dia sebutkan dalilnya Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muttafaqun alaih kata dia. Tidaklah kita di, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah. Muttafaqun alaih kata dia. Maksudnya muttafaqun alaih apa? Riwayat Bukhari dan Muslim itu hadis bukan ayat. Wahada lafzul Bukhari dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan tetapi lafadznya adalah lafadz Bukhari. Menerangkan kepada kita di sini tentang yang pertama kali diajarkan adalah tauhid. Orang Yahudi dan Nasara mereka sudah didakwai tauhid. Isa bin Maryam mendakwahi mereka dengan tauhid, akan tetapi mereka menyimpang darinya. Maka didakwahkan pula dengan tauhid. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Herakl atau Heraklius sesuai bahasa kita, maka diawali dengan seruan tauhid juga Sebutkan ta'alau ila kalimat kalimatin. Marilah, kemarilah kalian pada satu kalimat. Kalimat apa? Yaitu kalimat tauhid. Mereka diserukan dengan tauhid. Jadi yang pertama-tama harus diketahui oleh seorang adalah tauhid. Dan kebiasaan para salafiyun ahlu sunnah mengajari anak-anak mereka masalah tauhid. Aina Allah, di manakah, di manakah Allah? Allah ada di mana? Nanti anaknya terbiasa di langit. Siapa Rabbmu? Allah. Siapa menciptakanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Dibiasakan anak-anak dengan pengajaran tauhid seperti itu. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengajarkan seorang jariah ya, anak perempuan anak perempuan kecil yang dia sebagai hamba sahaya dari seorang sahabat ketika dia ditugaskan untuk menjaga gembalaan dia tidak menjaga, tidak mengawasi dengan baik dimakan oleh serigala maka majikannya yaitu seorang sahabat marah lalu menamparnya kemudian sahabat tadi pun menyesali apa yang dia lakukan maka hamba sahaya atau hamba sahaya perempuan tadi didatangkan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama ditanyakan? Ditanyakan tentang Allah, Ain Allah. Maka jariah atau anak perempuan kecil tadi menyatakan, sama di langit. Waman ana dan siapakah aku ini? Sebutkan antara Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya tadi untuk membebaskannya. Tidak lagi dijadikan sebagai hamba sahaya, akan tetapi dijadikan sebagai orang yang merdeka, yang bebas. Dan di sini kita sebutkan sebagai dalil mengawali pengajaran itu dengan tauhid. Kemudian beliau sebutkan poin yang ketujuh, faizah qila laka jika dikatakan kepadamu Ma ma'ana la ilaha illallah, apa ma'ana la ilaha illallah? Karena orang kebanyakan mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah. <coughs> Ini tidak sempurna. Fakul, maka katakan ketika ditanyakan makna la ilaha illallah, katakanlah. ha maknanya, la ma'abuda Hakim illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bisa juga dikatakan la ma'budu hakun illallah tidak ada yang diibadahi yang benar dengan benar kecuali Allah ini mana la ilaha illallah dan beliau sebutkan dalilnya Dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Ini dalilnya. Dari ayat ini terdapat perintah fa'alam ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak yang benar melainkan Allah. Juga Allah katakan fa'alam annahu eh, fa, fa ini ayatnya yang ini fa'alam annahu la ilaha illallah ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah juga diperjelas dengan perkataannya wa qauluhu dan perkataannya Allah taala zalika bi anna Allah huwal haq demikian itu bahwasanya Allah dia adalah al-haq dan ini dalil dari makna la ilaha illallah tersebut Allah adalah al-haq tidak ada sesembahan selainnya melainkan dia Allah satu-satunya. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-8, fa qila laka dan jika dikatakan kepadamu Ma ma'ana Muhammadun Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Fakul maka ucapkan. Ma'naha maknanya annahu Rasulullah ilan nasi kafatan bahwasanya dia adalah utusannya Allah kepada manusia seluruhnya. Adapun para nabi selain beliau diutus untuk kaumnya dan orang yang di sekitarnya yang memerlukan dakwahnya, yang dituntut untuk mengikutinya. Adapun beliau, dakwah beliau ke seluruh penjuru. Dengan itu beliau mengutus para utusan ke negara-negara, ke negeri-negeri, ke kabilah-kabilah Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, tidak mereka mengutus dari kaumnya atau murid-muridnya untuk berdakwah. Karena mereka memang dikhususkan untuk kaumnya. Adapun nabi kita kepada seluruh alam semesta, jin dan manusia berkewajiban mengikuti dakwah beliau. Kemudian beliau sebutkan minal jinni yaitu manusia seluruhnya dari kalangan jin wal ins dan dari kalangan manusia mencakup semuanya padalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas dan tidaklah kami mengutusmu melainkan kepada seluruh manusia kepada keseluruhannya manusia ini dalil menerangkan kepada kita bahwasannya Nabi kita untuk seluruh umat. Seluruh manusia. Kemudian beliau sebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bila mengatakan wa ursiltu ilal khalqi kafatan dan aku diutus kepada makhluk seluruhnya yaitu jin dan manusia tadi. Rawahu Muslim. Hadis ini dirawatkan oleh Muslim. ويجب علينا جميعا طاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه dan wajib bagi kita seluruhnya seluruh kita mentaatinya membenarkannya dan menjauhi apa yang dia telah larang darinya. Wa dalilu qaulullah ta'ala dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul katakanlah aku mentaati kami mentaati Allah atau katakanlah taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Ar-Rasul. Wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah apa-apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Telah dijanjikan oleh Ar-Rahman yaitu Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, yang memiliki sifat rahmah dan dia adalah Ar-Rahman nama dari namanya adalah Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun dan telah benar al-mursalun yaitu para rasul dengan itu disebutkan di sini wa membenarkannya. Tidak boleh meragukannya. Dan dalilnya lagi kewajiban untuk mengikuti nabi kita, mentaatinya, membenarkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang kepada kalian darinya, maka tinggalkanlah oleh kalian. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa-apa yang aku, yang aku larang bagi kalian dengannya, maka eh, dan apa-apa yang aku perintahkan bagi kalian dengannya, maka laksanakanlah darinya mastata'tum sesuai dengan apa yang kalian mampu. Muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini diperjelas dengan perkataan Allah. Dalil-dalil yang disebutkan di sini termaktub atau terkandung di dalam perkataan Allah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah didatangkan kepada kalian oleh Ar-Rasul maka terimalah dan apa yang telah dilarang Ar-Rasul kepada kalian maka tinggalkanlah apa yang diperintahkan dituntut kita mentaatinya membenarkannya dan menjauhi larangannya Kemudian beliau katakan yang poin kesembilan, faida qila laka dan jika dikatakan kepadamu, ma ala ibadihi apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Karena Allah menciptakan hamba, menciptakan para hamba tentu Allah juga memiliki hak. Dan ditanyakan di sini, apa haknya Allah atas para hambanya? Fakul, maka ucapkan. Hakullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Haknya Allah atas seorang atas para hamba yang harus mereka tunaikan, yang harus mereka berikan, yaitu mereka beribadah kepadanya pada Allah semata wala yusyriku bihi syai'a dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun wadalilu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mengatakan Hakullahi ala ibad. Haknya Allah atas para hamba. Ayya'buduhu. Supaya mereka beribadah kepadanya. Fala yushiriku bihi syai'a. Dan supaya mereka tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Hak ini kalau dilaksanakan. Maka balasan mereka adalah Allah tidak mengazab mereka. Dan disebutkan di sini. Wa hakul ibadi ala Allah. Dan haknya para hamba atas Allah yang Allah telah janjikan untuk mereka Allah yu'azziba man la yusyriku bi syai'a dia tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun kalau seorang tidak mau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka Allah tidak akan mengazabnya ini janji Allah dan janji Allah selalu ditepati muttafaqun alaihi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Kemudian beliau sebutkan lagi poin yang ke-10. Fa'ila qila laka. Dan jika dikatakan kepadamu, ma huwa syirku apa? Apa itu kesyirikan? Fakul maka ucapkanlah. Huwa ibadat, ibad, ibadatu, ibadu, ibadatu. Apa di situ? Jadi kalau cetakan di sini, huwa ibadatu. Huwa ibadatu ghairillahi azza wa jalla. Dia adalah beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Jadi syirku huwa ibadatu ghairillahi azza wa jalla. Dia adalah peribadahan kepada selain Allah azza wa jalla. Ini adalah syirik. فكل ما كان عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك kaidahnya setiap apa yang keberadaannya adalah ibadah untuk Allah azza wa jalla kemudian memalingkannya kepada selain Allah maka ini adalah syirik Misalnya kita salat untuk Allah. Salat itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Menyembeli, berpuasa, beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sesungguhnya salatku. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembelihanku, hidupku dan matiku dan ibadahku semuanya untuk Allah. Kalau ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah yang asalnya untuk Allah dipalingkan kepada selain Allah maka dia jadi syirik. Misalnya seorang ingin beribadah untuk Allah kemudian dia palingkan niatnya supaya ria, supaya dilihat atau didengar orang, mencari pujian orang, maka ini sudah masuk syirik. Dan syirik dibagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Ria masuk di dalam syirik kecil. Wa dalilu qaulullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kesyirikan ini. Memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan beribadalah kalian kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun.